Baca mana? Saya Ajar. Gantian. ولا يشفع ini tawandu kinayatun Makanya persiapan. Nah, keliru. Ayo, akil. Kecil. Mana? Gambar aja kamu. Ah, kamu rasih, baca. Ya? Ayo. Apa? Ah. Zidni, baca. Ayo. Makanya persiapan, persiapan. Hmm? Mana wawunya? Salah. Ayo nih Baca.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 Jazakallahu khair. Perhatikan Kita kembali kepada halaman 261. Perhatikan itu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam jawaban dari sebagian talabah. sebelum para hadirin di majelisnya saya bin Bas. Kalau Al-Hafidh Ibn Hajar fil Fatah hamzalat Salis Asar Sabihar Bami'ah wa Arba'ah Khamsin. Qawluhu Qawluhu damirhu ini perkataannya siapa? Hmm? Bukhari. Babu qaulillahi ta'ala wa la tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Wasaqa ila al ayah. Wasaqa fa'ilnya man? Eh? Man Bukhari. Wasaqa ila al ayah thumma qala kemudian berkata Imam Bukhari, "Wa lam yaqul madza khalaqa rabbukum." Allah Ta'ala tidaklah berkata Mada khalaqa Rabbukum Dari mana ini? Dari ayat yang dibawakan dalam surat saba Hatta ila fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Mafhum? Bukan madza madza khalaqa rabbukum. Ini yang diinginkan dengannya adalah menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Maka dikatakan madza qala rabbukum. Bukan mada khalaqa rabbukum. Apa yang Allah cipt, kalian ciptakan tidak, tapi apa yang Allah katakan. Jadi Quran kalamuhu. Quran qaulullah taala. Maka Imam Bukhari berdalil kalau pendapat tol istadallal Bukhari bihada ala anna qala Allah qadimun lidati qaimun fi sifati lam yazal mawjudan bihi. Tadi antum baca langsung bihada ala anna qala masuk kayak ngono bihada ala qala Seharusnya ya dibaca dari ini Qala Ibnu Battal istadallal Bukhari bihada. Nah, ono. Imam Bukhari berdalil dengan ini. Dengan ini apa? Dengan ayat Mada qala mada qala rabbukum qalul haq. Imam Bukhari berdalil dengan dengan ayat ini bahwasanya qaulallahi qadimun lidatihi qaimun bi sifatihi lam yazal mawjudan bihi wa la yazalu kalamuhu la yasbaul makhluqin khilafan lil mu'tazilah allati nafat kalam Allah jadi Imam Bukhari berdalil dengan ayat tadi itu bahwasanya perkataan Allah itu qadimun lidatihi. Artinya bukan muhdats. bukan muncul baru, Bukan setelah Allah itu menciptakan ciptaannya baru punya perkataan. Bukan setelah Allah itu menurunkan baru punya perkataan sebelumnya tidak punya. Tidak, bahkan Allah Ta'ala tak pernah bisu. Tak pernah tidak punya sifat kalam. Senantiasa memiliki sifat kalam. Mari katakan, Qadimun lidhati qaimun bisifatihi lam yazal mawjudan bihi lam yazal senantiasa. Mana lam yazal? Kalau lam yazul apa bedanya? Hah? Kalau lam yazul apa bedanya dengan lam yazal? Eh, Oman. Nah, wah, zala yazulu. Kok tergelincir? Zala yazulu tergelincir. Zalal. Yazulu itu hilang. Zala yazul bahwa zail. Zawal. Itu tergelincir. Zawal tergelincir, matahari tergelincir ke arah barat namanya sudah zawal. Lam yazul hilang bisa katakan. Lam yazal mewujudan bi kaulnya Allah Ta'ala itu lam yazal. Allah itu lam yazal punya kaul. Tak pernah kosong dari kaul. Nah, itu. Kalau kita kan pernah nggak punya omongan. Kemudian punya. Dan nanti nggak punya lagi. Iya ya toh? Jangan makhluk seperti itu kan? Kalau Allah tak pernah tidak punya kalam. Senantiasa punya. Maka dikatakan lam yazal mewujudan. Lam yazal lam yajadil qawlu mawjudan bihi bi dengan Allah. Dengannya. Walayyazalu kalamuhu. Kalamnya Allah senantiasa, enggak pernah tidak ada. Duduk. Layas bol makhlukin. Nah, kalamnya Allah, kaulnya Allah tidak menyerupai semua makhluk. Kalam kita makhluk. Kalamnya makhluk mak makhluk. Kalamnya malaikat makhluk. Kalamnya para nabi makhluk, kalamnya jin makhluk, kalamnya hewan makhluk. Apa? Kalamnya Allah tidak serupa dengan semua makhluk. Khilafan lil mu'tazilah. Apa mana khilafan lil mu'tazilah? Beda dengan mu'tazilah. Penetapan yang Imam Bukhari tetap tadi beda dengan keyakinannya Mu'tazilah alati, di mana Mu'tazilah nafat menafikan kalamnya Allah. Mana nafat? Menafikan. Wa khilafan lil kulabiyah walil kulabiyah ini beda dengan pemahamannya kulabiyah. Dalam perkataan mereka huwa huwa kepada apa? Qaulullahi Kalamullahi katanya kulabiyah kinayatun anil fi'li wa takwin. Kinaya, kata kiasan dari perbuatan dan takwin adalah kawana yukau takwin ciptaan buatan maka maunya apa kalamnya Allah makhluk wa tamassaku biqaulil arab Tamasaku yakni mereka Mu'tazilah dan Kulabiyah mereka berpegang dengan perkataan sebagian orang Arab kultu biyadaiya hakada ay harok tuha. Kalau orang Arab orang Arab bilang begini, kalau orang Arab bilang begini, kultu hakada, yakni ku gerakkan tanganku kultu biyadaya. Maknanya ku gerakkan tanganku. Hakada begini. Rasai, perhatikan. Semuanya memperhatikan ya, bu. Kita ini dalam jenis taklim. Taklim itu harus ilkaus sama. Kupingnya dipasang. Terus syaratnya yang kedua apa? Wahwa syahid hatinya hidup artinya apa? hatinya itu upaya untuk memahami apa yang didengar. Bukan kok kepengen mendengar, hatinya ke sana kemari. Nah. Abom, jadi antar hati dengan telinga satu. Nah, itu kunci pemahaman. Inna fidzalika apa? La dzikra kana lahu kolbun au al kosam wa wasahid. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu bagi orang yang dia memiliki zikro. Ina ya kan? Inna fi dzalika liman kana lahu qalbun lahu punya hati, hati yang hidup Au al atau dia ini mendengarkan, memasang telinganya. Wa Nah, jadi pikiran kita harus hadir dalam apa yang kita dengar. Kalau nggak hadir, apa yang kita dengar adalah tidak kita pahami. Ibaratnya antum ngomong sama orang, yang antum nggak ngomong hatinya sana kemari. Apa apa apa? apa? Bos ngomong sulah kayak, ngomong apa mau? Padahal kupingnya kerungu, tapi hatinya nggak ikut memahami. Perhatikan ya ikhwas itu. Jadi antum perhatikan. Kalimat per kalimat yang kita baca, yang didengar baca, dengar kawan-kawan kita semuanya didi atau yang dibaca oleh kawan kita diperhatikan. Watamatsaku biqaulil Arab. Mereka Mu'tazilah dan Kulabiyah berpegang dengan kalamnya Arab bahwasanya kaul itu adalah perkataan kultu biyadi. Kukatakan dengan tanganku maknanya ku gerakkan. Nah, ku katakan dengan tanganku. Maknanya ku gerakkan lah, ku gerakkan tanganku. Harok tuha. Nah ini enggak benar seperti itu. Wahdat bi anal kalama layuk kol. Bukan layak kil, bukan layak kul, bukan la nah, apa tadi? Kalau layak kil piye? Bahasa kalam itu enggak berakal. Ya piye, banal kalam layak kil. Kalam itu layuk kol. Apa mana layuk kol? Tidak bisa dipahami. Yang namanya kalam itu enggak masuk akal kita untuk kita pahami. Kecuali bi'a'do'in walisanin. Jadi kalau orang itu punya kalam berarti dia punya anggota untuk berbicara, alat berbicara. Berarti punya apa? Punya lisan, punya apa? tenggorokan, terus punya lagi? Bibir dan semisalnya. Nah, itu baru bisa ngomong. Ada lisannya nggak ada bibirnya, biar ngomong. Ada bibir ada lisan nggak ada tenggorokannya, biar ngomong. Nah, berarti kalau gitu Allah harus punya lisan, Allah punya bibir, Allah punya tenggorokan dan semisalnya. Nah, itu maunya. Wal bari munazzalan dalik sedangkan al bari siapa al bari? Allah taala Al-Bari Allah Ta'ala. Munazzaun maha suci dari a'dha dan lisan. A'dha ini jamak dari kata udwun. Udwun anggota. A'dha'u anggota-anggota. Maksudnya kalam ini enggak makul, enggak mungkin kita, kita bisa pahami kecuali dengan menggunakan anggota. Alat-alat dan lisan untuk dengannya kita berbicara. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci dari itu semuanya. Jadi dengan demikian Allah tidak punya kalam. Allah tidak punya kaul. Itu maunya siapa? Kulabiyah dan Mu'tazilah. Faradda alaihim bulukhari bi hadisil bab wal ayah. Maka Imam Bukhari membantah atas mereka tadi Mu'tazilah dan Kulabiyah dengan mengawalkan hadis yang tertera dalam bab ini dan sekalian ayat ayat yang telah kita baca tadi. Ya kan? Qalu madza qala rabbukum hatta idza fuzi qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq. Dan juga ayat yang dibawa, eh, hadis yang dibawa di bawakan di berikut di, di sini ini. Dibawakan dalam beberapa hadis berikut ini. Setelah kita baca semuanya. Ya kan? Di antaranya apa? Walaqad amarahu rabbu ayyubassiraha bi baitin fil jannah. Kata Aisyah taala anha, Rasulullah diperintah oleh Rabbnya. Diperintah oleh dengan apa? Dengan kol. Perintah nggak mungkin kecuali dengan kok kaul. Rasulullah diperintah oleh Rabbnya supaya memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan diberi rumah di dalam surga. Qad amarahu rabbuhu. Allah memerintah Arab Arabnya eh, Allah Arabnya Allah merintah Nabi Muhammad SAW supaya memberikan kabar gembira. Baik. Wa fihi annahum idza numul faza qalu liman fawqahum madza qala rabbukum fadalla dzalika ala annahum sami'u qawlan lam yafhamu ma'nahu min asli fazaihim. Wa fihi dalam hadis tadi atau dalam ayat tadi dalam ayat tadi annahum bahwasanya mereka itu apabila telah terhilangkan darinya fajak. Apa fajak? Mananya? Kegelisahan, ketakutan. Mereka berkata kepada yang di atas mereka, maka kalau hukum Apa yang Rob kalian katakan? Nah, apa yang Rob kalian katakan? Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya mereka itu mendengarkan perkataan. Ya toh? Tapi mereka enggak paham akan makna perkataan tadi. Dikarenakan apa? Min asri dikarenakan fajaknya mereka. Apa rasa? Takutnya mereka. Faqalu madza qala maka mereka berkata kepada yang di atasnya madza apa yang dikatakan? Berkata apa? Madza berkata apa? Arab kalian. Walam yakul madza khalaqa menciptakan apa Rabb kalian? Tapi berkata apa? Maka dengan demikian takwilnya Mu'tazilah takwil yang batil. Bahkan bukan takwil lagi namanya apa? Tahrif, penyelewengan. Bahkan ajabahu man fawqahum minal malaika. Man bukan min. Bahkan ajabahu man fawqahum. Wakada dan Demikian juga yang di atas mereka menjawab mereka. Siapa mereka di atas mereka? Para malaikat dengan perkataan mereka jawabannya apa? Qalul haqqa mereka bilang Allah berkata hak. Rabbuna qala rabbuna al hakko. Itu takdirnya seperti itu. Wal haqqu ahadu sifatai dzat wal haqqu ahadu sifatai dzat allati la yasus alaiha Gairuhu, Gairuhu. Hak itu adalah satu di antara dua sifat dat yang enggak boleh selainnya. Laisa alaiha Gairuhu. Li'anu la yajuz ala kalami al-batilu. Kenapa? Karena enggak boleh atas kalamnya Allah itu batil. Falau kena kholkon au fi'lan laqalu khalaqa kholkon insanan au maka jikalaulah kalam yang Allah adalah khalq atau perbuatan maka mereka akan bilang para mereka tadi khalaqal khalqan insanan atau yang lainnya. Selain insan. Falamma wasafu bima yusafu bil kalamu lam yajuz ayyakunal qawlu bimana takwin. Maka tatkala mereka para malaikat mensifati Allah dengan sifat yang disebut dengan kalam maka tidak boleh akan makna kalam tadi itu dengan makna apa akan makna kol tadi dengan makna takwinnya adalah taklik penciptaan nggak boleh seperti itu jadi kita harus bilang sama sesuai dengan akhirnya Allah punya kaul dan kaul termasuk kalamnya Allah dan kaul adalah sifat datia ya, bukan sifat apa Filia murni tapi datiyah dari satu sisi, filia dari satu si, sisi. filia dari sisi masyianya. Datiyah bermakna lam yazal mausufan bihi. Lam yazal mausudan bihi. Sifat tadi nanti ada sama Allah. Kalau filia terkait dengan kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, dengan apa? Eh, wahyu berupa Al-Quran atau yang lain, ini adalah sesuatu yang kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifat fi'liyah terkait dengan masalah Kaul. Kaul wal kalam itu tidak dari sisi dia sifat fi'liyah. Dari sisi yang lain sifat apa? Da, datia. Sifat datia maknanya Allah nggak pernah nggak pernah bisu. Senantiasa Allah punya sifat kalam. Fi'liyah terkait dengan waktu atau masih hanya Allah berbicara dengan kalam kalamnya. Dan dengan siapa Allah berbicara. Intah habis nukilan dari kalam yang sama tadi. Ibnu Ba, Batol yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari jilid ke-13 tadi. Waladhi nasabahu lil kulabiyya ba'idun an min kalamihim wa innama huwa kalamu ba'dil mu'tazila Dan ini yang dinisbatkan kepada Kulabiyah Jauh dari kalamnya mereka katanya. Ini masih dalam rentetannya. Dan hanya saja ini adalah kalamnya sebagian Mu'tazilah. Faqad al-Bukhari fi khalqi af'ali ibad. Khalqu af'alil ibad. Itu. Nama kitab. Ada kitab kecil segini, separuhnya ini. Kholku af'alil ibad. Judul kitabnya apa? Kholku af'alil ibadah. Maknanya bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk. Ada kitab tipis saudaranya yang ditulis Imam Bukhari dengan judul Kholku Af'alil Ibad. Maknanya bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk bukan apa? Selainnya. Nah, makhluk bukan sifat Allah. Kemudian Faqad al-Bukhari fi khalqi af'alil ibad an Abi Ubaidin al-Qasim bin Salam annal miri annal mirisi Qala fi qouli ta'ala inna ma qaluna lisani da arabnahu anna qul lahu kun fayakun wa ka qoulil arab qalat as-sama'u fa amtar fa amtarat wa qala al-jidaru hakadha idza mala fa ma'na qoulihi idza aradnahu ay ay idza kawannahu Al-Mirisi, Bisr Al-Mirisi. Siapa yang membantah? Ada bantan terhadap Al-Bisr Al-Mirisi, kita kecil namanya apa? Haida. Haida itu nyelinti bahasa Arab bahasa indonesia Nyelinti? Hah? Haida, hatta yahidu haida. Apa? Hatta yahidu haida. Belalit. Nah, Diajak ngomong ini jawabannya lain. ini jawabannya lain. Dibantah oleh siapa? Abdul Aziz Al Kenani. Dia kecil. Habis itu al dari kalangan Mu'tazilah, Mu'tazilah. Qala bi qouli ta'ala inna ma qawluna lisani idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanya saja hanya saja hanya saja perkataan kami kepada sesuatu jika kami inginkannya kami katakan kepada dia, kun fayakun. Wa ini adalah seperti perkataan orang Arab kalau sama ufa torot Langit itu berbicara maka dia menurunkan hu hujan. Kalau jidaru dinding itu berbicara begini apabila dia me miring. kau lagi nahu aradnahu kawan nahu. Jika kami apa? ciptakan. Nah. Wa taqaba Abu Ubaidin bi annahu ughlutatun li anna al-qaila idza qala sama sama'u lam yakun kalaman sahihan hatta yakula fa amtarat. Nah. Maka dibantah, dikomentari, dikritisi oleh Abu Ubaid bahwa ini termasuk ughluto, kesalahan, kengawuran. Karena seorang yang berkata Ida qala ida qala qalat tersamau ini kalam enggak sahih. Sehingga disambung dengan perkataan fa'am torot baru maaf mafhum. Bi biman yakul yaqul qala al-insan fa innu anau minhu annau kalaman. Nah, beda dengan kalau qala linsan. insan maka ini adalah dipahami darinya bahwasanya dia telah berkata dengan suatu perkataan falaula kauluhu fa'am torot. Lakan al kalamu batilan. Seandainya gak ada sambungannya fa'am torot. Maka kalamnya apa? batil. Lihat sama ala lala Karena langit itu gak punya perkataan. Fa'ilah ada asal al-Bukhari. Kepada perkara pemahaman inilah Imam Bukhari mengisyaratkan. Wada awalu babin takalama fil Bukhari ala masalatil kalam wa ya tawilatud dail. Ini adalah bab yang pertama Imam Bukhari berbicara dalam masalah ini, masalah kalam dan kalam ini adalah kalam yang panjang. Nah, masalahnya masalah yang panjang. Tawilatul dail, buntutnya panjang. Apa dail? Buntut. Mana dail? Bun, buntut. Dail itu buntut jamaknya apa? Hah? Duyul. Jadi masalah ini masalah kalam tadi adalah berbuntut panjang. Intah kalamu rahimullah bis kalamnya siapa tadi? Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam perkara ini. Taib ada sedikit nanti beberapa komentar dari Syekh Bas ikuti saja. Soalun wa hadza awwalu babin walal abwa balati sabaqat Ainama amruhu ida arada syai'an ayyakul kun fayakun. Al-jawab ka'anna qasdahu anau afrodau li hadza Afrodau Afradahu li al mutagolib wal kitab kulluhu milyanun wa illa fa huwa afradahu li Pertanyaannya Hada wahada hadza awwalu babin. Ini adalah awal bab. Wala al-abwab. Ataukah di sana memang ada beberapa bab yang telah berlalu? sebelum ini. Di antaranya Pak Inna ma'amur Ida arada Se'an ayyakula Laukun fayakun. Ini kan sudah ada sebelumnya kata kata yang bertanya. Inna ma'amruhu Ida arada se'an ayyakula Laukun fayakun. Bagaimana kata awalul bab? Nah itu. Nampak kok, nampaknya kok ada tanakut kontra diksi. Maka jawabannya saya benbas. Ya kan? Wa hadza ulu bab takalama bil Bukhari ala masalah kalam. Ka'anna qasdahu annau afradahu li hadza syai' afradahu li hadza syai' al mutaghallib wal kitab kullu miliar. Artinya apa? Kitabnya Imam Bukhari itu penuh dalam pembahasan masalah apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sisa saja, bukan hanya ini saja. Maka dikatakan milian. Kalau lah itu bukan kalau bukan itu karena kalau bukan karena itu maksudnya bahwa Imam Bukhari memang menyendirikan untuk permasalahan ini. Maksudnya itu wadah awalu babin ini maksudnya tujuannya adalah untuk membuat khusus dalam masalah ini. Pada dasarnya sebelumnya sudah dikomentari banyak masalah. Ini sudah berbicara panjang Imam Bukhari dalam masalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz rahimahullah taala wa hiya tawilatud dail. Nah, tadi. Wa hiya tawilatud dail Qad aksar aimatul firq. Perhatikan. Qad aksar aimatul firq, bukan farak. Fiha al kaula. Qala al-hadrahmat wa yaqul dhail. Masalah kalam adalah masalah yang ujungnya panjang. Aimatul firq. Firq ini zaman dari kata far, uh, firqah. Firqatun jamaknya firqun Kalau farkon zamannya furuk. Perhatikan itu. Firkotun zamannya firokon. Kalau farkon zamannya apa? Hah? Apa? Furuk. Nah. Tapi perhatikan. Artinya aimatul firok. Para tokoh-tokoh kelompok-kelompok tertentu telah memperbanyak dalam masalah ini tentang perkataan. Kaulannya apa? Telah panjang berbicara tentang masatul kalam. Ini kalam Allah Ta'ala. Tentang kalamnya Allah Ta'ala. Banyak tokoh-tokoh kelompok. Mu'tazilah, Jamiyah, Kulabiyah. Dan semisalnya telah banyak berbicara. Itu namanya. Kot aksaro aimatul fiyal kaulah. Telah panjang berbicara, banyak berbicara tentang masalah kalam. Wa mulakhasu dzalika dan ringkas daripada banyaknya perkataan dalam masalah ini qala al-Baihaqi fi kitabil i'tiqad Al-Quran kalamullahi wa kalamullahi sifatun min sifati dhatihi wa laysa syai'un min sifatil dhatihi makhlukon wala muhtasan wala hadisan. Ringkas dalam masalah kaul ini atau perkataan atau kalam nyawa ini yang di sana banyak berbicara para Imamul firok ada As'aria ada kulabiyah, ada jahmiyah, ada mu'tazilah, ya kan? Ada ahlu sunnah. Kemudian ringkasnya berkata Bayaki katanya di sini membawakan imamnya omongnya Bayaki. Bayaki mengatakan dalam kitabnya al etikot Quran adalah kalamullah dan kalamnya Allah adalah sifat dari sifat-sifat datnya Allah. Sifat datia ya, bukan sifat fi'liyah. Artinya sifat dati dari sisi asalnya. Sifat fi'liyah dari sisi apa? Dari sisi naul kalam dan terkait masih hanya Allah taala. Walaysa syai'un min sifat dati dati Tidak ada sesuatu dari sifat datnya Allah itu adalah sifat makhluk, Dat adalah makhluk. Wala muhdas Berarti apa mana muhdas muncul baru, dulunya nggak ada. Wal hadisan, muhdas dan hadis. Ada masalah makhluk. Apa mana hadis? Ma makhluk. Hadis itu istilahnya adalah untuk makhluk. Hmm. Qala ta'ala ma qawluna lisani idza aradnahu ayin an naqulu kun fayakun falau kana al-qur'anu makhluqan lakana makhluqan bikun. Nah, Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan untuk membantah bahwasanya kalamnya eh, mereka adalah kalam batil, akidah mereka adalah batil, yang benar adalah kalamullah adalah sifat datianya Allah. Bantahnya adalah inna ma qauluna li syai'in idza aradnahu an fayakun. Maka seandainya Quran itu adalah makhluk, sungguh Quran tadi itu terciptakan dengan kun. Loh. Kun kalamnya Allah. Kun kalamnya Allah. Quran makhluk. Terus kun siapa yang menciptakan lagi? Kun kalamnya Allah. Quran makhluk. Terus kun tadi siapa yang menciptakannya? Wa yastahilu ayyakuna qaulullahi li sa'in fi qaulin li annahu yujibu qaulan sanian wa salisan wa fayatasalsalu wa huwa fasidun. Kalau begitu nanti Quran kalamnya Al-Quran makhluk. Karena dibikin dengan kun. Kun kalamnya Allah dibikin dengan apa lagi? Akhirnya apa? Mengharuskan tasal sulul hawadis. Apa tasal sulul hawadis? Makhluk yang tidak ada awalnya. Itu namanya tasal sulul hawadis. Istilah tasasul hawadis itu adalah maksudnya adalah makhluk yang tidak ada awalnya. Terus kalau nggak ada awalnya berarti sama dengan Allah yang juga nggak ada awalnya. Dari situlah maka dikatakan bahwa itu ini adalah pemahaman yang rusak. Wa qala Allah taala Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Fa khassal Qur'ana bita'lim li'annahu kalamuhu wa sifatuhu wa khassal insana bitakhliq li'annahu khalqahu wa li'annahu khalquhu wa masnu'uhu. Ar-Rahmanu allamal Quran. Ar-Rahman yang mengajari al mengajarkan Al-Qur'an. Yang menciptakan insan. Quran dikhususkan dikatakan diajarkan. Kenapa? Karena kalamnya Allah dan sifatnya Allah. Wa khasal insana. Eh, insan dikhususkan dengan dikatakan kholakot diciptakan karena insan adalah ciptaan Allah dan masnu'u buatannya Allah. Manusia itu ciptaan Allah dan buatannya Allah masnu'uhu. Falaula dzalika laqala khalaqal Qur'ana wal insana. Seandainya enggak dibedakan antara insan dengan Al-Qur'an terkait dengan sisi apa? hakikatnya, maka seharusnya berkata gini, khalaqal Ar-Rahmanu Qur'ana wal insana. Wa qala Allah taala wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini dikatakan bahwa maf'ulun mut mutlak. Maf'ul mutlak itu diantara faedahnya adalah menafikan majaz. Walayatus ayyakuna kalamul mutakalim ko bi bigoirihi. Enggak boleh kalamnya yang berbicara itu akan dia itu berdiri dengan yang lainnya. Intah kalamu rahmat habis dari kalamnya apa? Ibnu Haq, Ibnu Hajar. Kalau bin Bas kalamu kalamun yu'di wa yut'ib. Walala yaqulu batu salaf wa adunnuhu Ibnu Mubarak rahimahullah taala innana nastati an nahki kalam al yahud wa nahki kalaman nasara walakin la nastati an nahki kalam al jahmiyah yakni lisana'atihi wa khubsihi. Perhatikan. Kalam tadi terkait dengan apa yang diinginkan oleh Mu'tazilah dan Alul Bidah tadi, kalam yang yuk wa yut'ib, menyakitkan dan menyapekkan. Kok bisa kalamnya Allah maunya itu diciptakan pada benda yang lain. Maka nah, kalau itu berkata sebagian syarat dan kukira kalau enggak ya Abdul Abdullah bin Mubarak yang ngomong. Nah gitu. Maksudnya Ibnu Salam dalam maksudnya apa? Wa adunnuhu, yakni Ibnu Salam tadi adalah Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahmatullah. Kata bin Bas, kalamnya kalamnya eh, Hafid tadi yang menukilkan kalamnya tadi kalam yang mencapekan. Ibnu Hajar ketika menukilkan kalamnya Alul tadi kalam yang mencapekan yu'zi mengganggu wa yuta'ib menyakitkan dan menyapekan. Maka kalau itu sebagian salat mengatakan yakni diantaranya adalah Abdullah bin Mubarak taala kata Abdullah bin Mubarak innana sebenarnya kami nas tadi kami bisa mengkisahkan kalamnya Yahud dan mengkisahkan kalamnya Nasoro akan tapi kami nggak mampu untuk mengkisahkan kalamnya Jahmiyah Kenapa? Karena sangat sanaannya apa sana itu? Sangat buruknya, sangat busuknya. Lihat nomor satu, terkaki. Rawal Bukhari fi khalqi af'alil ibad. Fi khalqu af'alil ibad. Halaman 30. Ya kan? Beli di kitab. kalau yang punya uang nanti ya, Wah, ke Surabaya atau kemana. Beli kitab. Punya uang 30 ribu, 50 ribu, belikan kitab. Bukan kok mie ayam, bakso. Nah, antar terus. Ya kan? Es kopior. Nah, beli kitab. Kalau kalau kitab tipis paling lima puluh ribu. Nah, dia pulang dari nyantri itu membawa kitab-kitab akidah. Ya kan? Bukan bawa cerita Pak Sulaiman Masya Allah mantap kali. Nah, Bom. <clears throat> al maksud an hadil adillata wal ahadits kullaha wadihatun fi isbatis sifat lillahi wa isbatil kalam. Yang dimaksud dengan pembebaran dari Imam Bukhari, tabwid, pembikinan bab, pembuatan bab oleh Imam Bukhari dalam bab ini, dalil-dalil ini dan ada hadis ini seluruhnya adalah gamblang dalam penetapan sifat-sifatnya Allah. Dan dalam penetapan kalam bagi Allah wa annahu qala wa yaqulu wa takallama yatakallamu ila subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah taala itu adalah qala telah berkata Wayakul sedang berkata. Watakalama sedang ngom, telah ngomong. Watakal telah sedang ngomong. Ida sa'ala bila Allah menginginkan maha Allah dan maha tinggi. Kemarin telah didengarkan bisautin yusma. Kalamnya Allah itu dengan suara yang bisa didengar. Wabi harfin. Dengan hu huruf. ini ya kawan sini. Ini kajiannya ahlu sunnah. Alul bidah ini semuanya gatelan mereka, nggak mau membaca seperti ini. Ya kan? Ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah, khususnya di negeri kita ini, gudangnya Asy'ariyah. Dari pesantren ke pesantren, dari beberapa universitas usuluddin dan semisalnya, gudangnya Ahlul bidah. Mereka gatelan, nggak mau alergi kalau bahasa seperti ini. Nanti gatelan, alergi. Kayak rogen, kayak rawi. Baik, Wa hadha min a'zami sifat wa min a'zamil kamal kaunuhu yusafu bi annahu qala wa yaqulu wa yatakallamu. Wa ana anzalal kutub 'alal anbiya wa takallama subhanahu bil Qur'an. Kullu hadha min a'zamil dalail 'ala istihqaqihi al ibadata. Nah. Wa dan ini termasuk dari seagung-agungnya sifat, seagung-agungnya kesempurnaan. Apa itu? Keberadaan Allah itu disifati bahwasanya Allah telah berkata, dan sedang berkata dan sedang berbicara. Dan bahasanya Allah menurunkan kitab-kitab terhadap untuk para nabi, para nabi. Dan Allah Allah SWT berbicara dengan Al-Qur'an. Seluruhnya ini termasuk bukti-bukti keagungan Allah bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi. Kuluhara hadza min min a'dhamil dalail dalail bukti-bukti tentang Allah itu memiliki hak untuk diibadahi. Wa ana rabbul alamin dan Allah adalah Rabb semesta alam. Wa anul khallaqul alim maha pencipta maha mengetahui wa annahu alladhi yaqulu li kun fayakun subhanahu wa ta'ala dialah Allah zat yang berkata kepada sesuatu dengan kalimat kun maka jadilah sesuatu tersebut maksud Allah dan maha tinggi walaysa adamul kalam sifat kamalin. Walaysa adamul kalami sifat kamalin. kan, Allah itu kalau nggak punya kalam berarti adalah sifat sempurna? Tidak. Walakin nah, sifatun naksin. Allah kalau nggak punya kalam berarti sifat nak nakes. Allah memiliki sifat kurang. Lianna min sifatil jamat. Kenapa? Karena yang namanya nggak punya kalam termasuk sifatnya benda mati, tembok, batu itu namanya pajak jamadat itu tidak berhak disifati kalam Walhasil anna ma ja'at bihi adil adillatu wa ma taktadihi al-uqulus salimatu. Walhasil ringkasnya bahwasanya apa yang datang dengannya dalil-dalil ini adalah benar-benar murni apa yang dituntut oleh akal yang masih selamat, akal yang masih waras. Apa mana akal salima? Akal yang wa? waras. Nanti akal yang waras, Sultan? Nah. Dalil-dalil ini yang telah kita baca itu murni ini adalah mahdu wa mahdumah. Dia adalah kemurnian apa yang dituntut oleh akal yang masih waras. Al-ukul sahih akal yang sehat. Terus dibaca setelahnya itu bacaannya gimana? Ayo. ya, Ajar. Nah. Ayo. Wal ukul sahihah. Terus setelah itu, setelah wabud bacanya. Ayo Abdurrahman. Hmm? Apa? Hah? Keras. Yang keras. Salah. Ayo. Rezeki. Ayo itu baru. Wapitoru. siapa tadi kata apa? Petro. Nah, nah, itu baru. Belajar kotor nada, kawakib duriyah. Apalagi? Baru bisa. Nah. Wafitarul. Nah, wafitor. Siapa dari kata fitro jadi dalil-dalil inilah yang itu adalah murni apa yang tertuntut oleh akal yang masih waras dan akal yang sehat dan fitrah-fitrah yang masih selamat masih waras juga min isbati sifatil kalam lillahi annahu qala wa yaqulu jalla wa ala wa takallamu fi ma madha wa takallamu fi ma ya'ti subhanahu wa ta'ala ala wajhil la'ik bihi subhanahu wa ta'ala ini akal yang selamat akal yang sehat fitrah yang masih waras tentang penetapan sifat kalam bagi Allah bahwasanya Allah berkata telah berkata sedang berkata sedang ngomong fima mado telah berlalu dulu berbicara dan akan berbicara dengan apa yang akan datang subhanahu wa taala di atas segi yang layak bagi Allah subhanahu wa taala la yusabihu khalquhu fi sa'in min sifatihi kalamnya Allah kaulnya Allah tidak ada Ciptaannya yang menyerupai Allah. La yusabihu khalquhu fi sa'in min sifati. Jadi ada sifat-sifatnya Allah itu menyerupai sifatnya makhluk. La bil kalam wa la fi ghairihi. Tidak kalamnya Allah tidak tidak dalam kalam dalam masalah yang yang lainnya. la yaqulu yaumal qiyamah li Adam salam akhirat ba'tsan nar. Akhirat ba'tsan nar. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Bilang kepada siapa? Adam. akhir di kalimat amr, perintah. akhir wahai Adam, keluarkan. Dengan omongan, Adam dengar dan Adam pah paham. Bukan dengan berupa ciptaan. Suruh ngomong kepada Adam. Ini namanya apa? Kalam yang yu'zi wa yut, yut tadi. Maunya Mu'tazilah, maunya Kulabiyah, Allah itu menciptakan omongan pada makhluk, makhluk baru ngomong kepada yang yang lain. Ugal-ugalan. Allah menciptakan kalam pada seorang insan atau yang lainnya, yang insan baru ngomong pada yang yang lain itu maunya. Nah, ini kan bertele-tele. Maka dikatakan tadi yu'ti wa yut wa yut'ib. Nyakitkan dan mencapai mencapaikan. Memang alul bidah di mana-mana mencapaikan. Alul bidah itu di mana saja mereka berada megeli wong. Ya kan? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa mana saja semuanya megeli wong. Ayo. Ya. Perhatikan itu. Baik. Akhir baksan nar kemarin ada lafaz yang lain? Gimana lafaznya? Ya. Ila ilan nar. Nah. <clears throat> Ada kalamu geril kalam, ada kalamun ghairul kalami sabik. Wa yaqulu al-jannah hal raditum. Ini juga kalamnya Allah. Jadi kalam tadi dengan kalam ini beda waktu. Beda keadaan. Akhir bahasa nar. Ini kalam ini beda dengan kalam yang telah lewat tadi dibicarakan. Wa yaqulu al-jannah dan Allah berkata kepada al-jannah hal raditum. Ini juga beda lagi waktunya. Yaqulun ya Rabbana ma lana la nardo. Faqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Alam tubayyit wujuhana. Alam tuskil mawazinana. Alam tudkhilna al-jannata. Alam tunzina minan nar. Wa kada yaqulu subhanahu wa ta'ala al janna salamun alaikum. Salamun assalamu alaikum. Ini juga kalamnya Allah kepada al-jannah. Salamu alaikum. Maka nah, itu perhatikan kalamnya Al-Sukati kalamnya bahasa Arab. Nah, kalamnya penduduk surga nanti kalamnya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Mandarin, tapi apa? bahasa Arab. Demikian pernyataan sebagian alulim tentang masalah tentang bahasanya ahli bahasanya apa? Bahasa Arab. Assalamualaikum. Nah, diantaranya. Ini kalamnya Allah. Ini beda dengan kalam yang sebelum-sebelumnya. Semua kalamnya Allah Ta'ala. Wal maksud anna kalama yatajaddad waktan ba'da waktin. Dan maksud adalah kalamnya Allah dari yatajaddad. Apa yatajaddad? Berbaru. Apa? Oh, berbaru. Hah? Apa maksudnya? Hah? Ya, ya terjadi waktan pada waktin. Jadi kalau misalnya itu terjadi pada waktu pada waktu yang beda waktu beda waktu dan selanjutnya. Ya dulu ya sekarang ya nanti itu namanya Apa bom? Hmm? Nah, tadi Boleh tak kalau Jalla wa'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim Nah, tapi insyaallah kita besok, besok lagi kita lanjutkan. Alhamdulillah alamin. Habat dalu.